kata Budaya tradisional tersebut lahir dan terbentuk karena adanya kepercayaan dan kosmologi dan mitologi purba sehingga konsep kepercayaan selalu melandasi setiap gerak kehidupan yang mereka jalankan manapun mereka, mereka tinggal. Eh, selanjutnya eh, contoh karya arsitektur tradisional yaitu yang pertama adalah rumah adat suku Bugis Pemadat suku Bugis adalah salah satu pemadat atau tradisional yang ada di Provinsi Selatan yang banyak tersebar di beberapa kabupaten yakni Bone, Wajo, Sope, Sidra, Pintra, Sijai, dan Paku. Orang Bugis memandang rumah tidak, tidak hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga sebagai rumah pusat siklus kehidupan tempat manusia dilahirkan, dibesarkan, kawin, dan meninggal. Karena itu membangun rumah haruslah didasari tradisi dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur. Masyarakat Bugis membangun rumah tanpa gambar. Pembangunan rumah dilaksanakan oleh panitia eh, Patrita Bola atau Abdi Rumah dan Pantri Bola Tukang Rumah. Pantri Patrita Bola atau Abdi Rumah meyakini bahwa wujud rumah yang tampak, yang tampak hanyalah dimensi rupa dari bentuk materi dan ada juga wujud rupa yang hanya bisa diungkapkan atau ditangkap oleh rasa. Bentuk dari kata rasa ini merupakan penampakan batin yang terkandung di dalam karakter, sifat dan karakter sifat dan untuk kemudian dipajakkan keluar dalam bentuk penilaian eh, bersifat intangible pemerintah bola memiliki pengetahuan terhadap yang disering disebut te te teksis knowledge atau ilmu yang tersembunyi sehingga peranan azab Allah kayu menjadi komponen struktural sampai rumah berdiri dan siap dihuni. Pada umumnya, mas adat suku Bugis terbagi menjadi dua, yakni rumah Raja Sauraja, di mana rumah Raja Sauraja itu rumah untuk kaum para bangsawan atau kaum para raja, dan rumah balak atau bolak di mana yang merupakan rumah rakyat biasa. Eh, rumah raja Saur, raja dan bola pada bentuk rumahnya hampir sama tetapi yang membedakan ialah pada susunan atap bagian atap rumah di mana yang pertama susunan untuk susunan rumah yang mempunyai lima susun atau kipas tiga lantang merupakan rumah istana raja untuk susunan rumah yang mempunyai empat susun atau tambah tiga lantang empat untuk lagam karain yang ketiga untuk susunan rumah rumah yang mempunyai tiga susun atau tambasi dalam tataluk untuk keturunan karen. Keempat, untuk susunan rumah yang mempunyai dua susun atau tambasi dalam tarua untuk masyarakat umum. Dan terakhir, untuk susunan rumah yang mempunyai satu susun eh, tambasi dalam kasih untuk kadangan hamba sahaya. Eh, selanjutnya, rumah adat Bugis memiliki konsep kosmologi dan arti filosofi antara lain dunia atas atau tinggi langit yang terletak pada atap rumah kain maknanya kehidupan atas alam sadar manusia yang terkait dengan kepercayaan yang tidak nampak yang tidak nampak yang dimaksud di sini adalah suci ke, kebaikan sugesti yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan padi atau hasil yang kedua di dunia tengah al-kawa terletak pada pada bagian badan rumah atau al-kola. E, eh, maknanya kehidupan di, di alam sadar manusia yang terkait aktivitas manusia. Yang ketiga dunia bawah awal. Bola terletak pada badan rumah yang terkait dengan media yang digunakan untuk mencari rezeki termasuk alat-alat pertanian. Selanjutnya eh, contoh karya arsitektur tradisional yang kedua ialah rumah adat suku Wolio. Di mana rumah adat suku Wolio ini eh, adalah eh, sebutannya Banua Tada. Di, Banua Tada adalah rumah adat suku Wolio atau orang orang Buton di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Kata Banua dalam bahasa setempat berarti rumah, sedangkan kata Tada berarti siku. Sehingga Banua Tada dapat diartikan rumah siku berdasarkan status sosial penghuninya rumah adat suku Wolio terbagi tiga jenis yaitu yang pertama rumah penduduk biasa memiliki atap simetris dan tiap penjaganya hanya tiga dengan menggunakan baku atau papan kayu yang dilapisi tikar anyam yang terbuat dari rotan. Setiap satu ruangan memiliki satu jendela kiri dan kanan. Yang kedua, rumah pejabat atau keturunan pejabat memiliki atap bersusun dan mempunyai empat yang penyangga Satu ruang kadang memiliki dua jendela dan dua jendela eh, kanan, kiri dan kanan. Yang ketiga, rumah Panglima Sultan memiliki atap yang bersusun dua, dua dan biasanya tingkat tiga sama seperti rumah pejabat dan biasa menyesuaikan besaran ruangnya. Masyarakat luas lebih banyak mengenali eh, rumah sultan atau maliki, eh, maliki sebagai rumah adat masyarakat Buton daripada kedua jenis rumah adat Buton lainnya yaitu Banua Tada Tare Kota Palen atau rumah pejabat dan Banua Tada Tare Alu Palen atau nah, perhatikan dulu ini ya. atau rumah adat biasa hal ini dikarenakan eh, rumah serta atau maligia merupakan arsitektur peninggalan kesultanan Buton tersebut dengan nilai-nilai dan kearifan budaya serta peradaban masyarakat Buton di masa lampau. Bentuk rumah adat tradisional orang Buton diibaratkan tubuh manusia yang memiliki kepala, badan, kaki, dan hati. Bagian kepala dianalogi, analogikan atap rumah, badan dianalogikan dengan badan rumah, kaki dianalogikan bagian bawah atau kolom rumah, dan hati dianalogikan dengan pusat rumah. Menurut keyakinan orang hutan, hati merupakan titik sentral tubuh manusia sehingga rumah harus memiliki hati. Itulah sebabnya dalam masyarakat Buton terdapat sebuah tradisi memberi lubang rahasia pada salah satu kayu terbaiknya yang kemudian digunakan sebagai tempat tempat untuk menyimpan emas. Lubang rahasia, rahasia tersebut dianggap sebagai simbol pusar yang merupakan titik sentral tubuh manusia, sementara emas adalah simbol hati umat tersebut. E, secara umum dapat digambarkan bahwa susunan ruangan dalam istana Belgia adalah sebagai berikut. E, pada dina e, lantai pertama terdiri dari tujuh peta atau ruangan. Ruangan pertama dan kedua berfungsi sebagai tempat menerima tamu atau sidang anggota hadat kerajaan Buton. Ruangan ke, ruang ketiga dibagi dua yang sebelah kiri dipakai untuk kamar tidur tamu dan sebelah kanan sebagai ruang makan tamu. Ruang keempat dibagi dua yang berfungsi sebagai kamar anak sultan yang sudah menikah. Ruangan kelima sebagai kamar anak sultan dan ruangan keenam dan ketujuh dari kiri ke kanan dipergunakan sebagai makar anak perempuan sultan yang sudah dewasa. Yang kedua, pada lantai dua dibagi menjadi 14 buah kamar yaitu tujuh kamar di sisi sebelah kanan dan tujuh kamar di sisi sebelah kiri. Tiap, tiap kamar masing-masing mempunyai tangga sendiri sendiri. Fungsi kamar tersebut adalah untuk tamu keluarga, sebagai kantor dan sebagai gudang. Yang ketiga lantai ke, dan yang terakhir pada lantai ketiga berfungsi sebagai tempat rekreasi atau tempat istirahatan eh, para anggota kerajaan. Eh, Berikutnya jenis tenaga atau pelaksanaan yang diperlukan pemahaman e, suku polio atau Banmatara yakni satu tenaga perancang di mana tenaga perancang dibagi dua yang pertama itu mahkamah syara atau syara polio di mana dia merencanakan bentuk rumah sesuai idaman sultan yang kedua adalah eh, tenaga untuk calon pemilik rumah tersendiri di, di mana eh, ia merencanakan eh, rumah eh, pada masyarakat umumnya. Eh, ya, yang kedua sar, saragati atau tukang ahli, di mana tukang ahli ini yang khusus bertanggung jawab dalam pembangunan maliga atau eh, rumah eh, sultan. Yang ketiga tenaga umum. Tenaga umum ini dibagi dua menjadi eh, yang pertama tenaga upahan orang yang diperja, diper, berzakat pada suatu rumah bangunan dengan cara berupa atau dikaji yang kedua tenaga pembantu masyarakat di mana tenaga pembantu ini masyarakat yang bekerja secara sukarela untuk membantu pembangunan sebuah rumah. Itulah eh, presentasi saya yang singkat ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau terlalu singkat pada penjelasan saya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gregorius Antarawan yang lebih akrab disapa dengan Yulkan. Beliau lahir pada 12 Mei 1962 dan memiliki julukan Merdeka Arsitektur Nusantara karena fokusnya dalam melestarikan warisan arsitektur lokal. Beliau lulusan arsitektur di Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan membentuk kelompok arsitek muda Indonesia bersama teman-temannya. Kemudian ini salah satu yang beliau teliti adalah berada di Wairebo. Wairebo ini adalah sebuah desa, sebuah desa adat terpencil dan serius di Kabupaten Manggarai, pusat yang barat timur. Melihat tadi ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Saat pertama kali ditemukan pada tahun 1997, 1997 rumah-rumah di desa ini telah mengalami beberapa kerusakan karena faktor usia. Baru pada tahun 2008 beliau berkunjung ke desa Werebo dan menginisiasi pembangunan rumah adat di sana yang dikenal dengan nama gerakan Rumah As. Sejak saat itu, beliau membuat sebuah gerakan yang diberi nama Rumah As. Gerakan tersebut mengajak para mahasiswa terpilih untuk belajar dengan para pemangku dan masyarakat desa selama satu setengah bulan dalam membangun rumah-rumah tradisional di pedesaan di tanah air. Intinya agar kekayaan arsitektur Nusantara tetap terjaga, tetap terjaga kelestarian dan keberlanjutan. Dan dari segi pembelajaran masuk ke dalam kurikulum pendidikan arsitektur di berbagai perguruan tinggi sambil membangun mindset baru. Diawali dengan mengubah pola pikir generasi muda arsitektur dengan membidik ranah pendidikan. Menurut beliau ketika suatu pola pikir berubah maka kita akan menemukan beberapa betapa kita akan menemukan betapa Indonesia merupakan budaya yang sangat menarik dan ini salah satu rumah yang beliau Я seperti itu penjelasan-penjelasan dari e, arsitektur tradisional dari setiap daerah. Jadi olup Iya masih masih di Dingin ya? Masih. siap-siap saja di atas itu karena dosennya biar Gracias.